17 bulan Abu Hurairah bisa mengumpulkan ilmu hadis yang paling banyak ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu adalah bukan orang yang lama bersama Nabi, hanya 16 bulan, 17 bulan. Tapi setiap hari masjidnya Nabi bersama mereka itu. Fakir bersama Nabi yang lihat. Nah, sampai pengumpul hadis terbesar adalah dari sahabat Nabi adalah Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka termasuk disebut minal muktirin yang riwayatil hadithi. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis termasuk Sayyidina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu. Awas ingat, di sana ada sekelompok pengen memutus kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yaitu Syiah, mereka memangkas kita dari Nabi, mencoba menodai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena kalau sudah Abu Hurairah dibuang maka berapa banyak hadis yang bakal dibuang itu sudah strategi mereka untuk menjauhkan kita dari hadis Nabi Abu Hurairah adalah seorang imam besar bagaimana dengan 17 bulan kok dia bisa mengumpulkan hadis banyak itu hari ini pun kita bisa menemukan orang dalam satu tahun bisa menghafalkan ribuan hadis kok kenapa susah mau dihayal-hayalkan itu wah oh, hayal Abu Hurairah hayal itu adalah tidak Abu Hurairah punya kecerdasan baik dan beliau adalah dengan kesederhanaan menjadi orang alim ternyata menjadi orang alim tidak harus jadi anaknya orang kaya Hah? kefakiran tidak bahkan kalau kita perhatikan malah yang cepat adalah dengan dengan itu dengan ngadu kepada Allah kalau sudah kena foya-foya itu tambah berat nanti karena banyak mainannya Abu Hurairah fokus tidak mikir bagaimana harus dagang, tidak mikir bagaimana harus uh, cocok tanam, akan tapi ternyata dengan kesederhanaan yang di jalani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadikan dia lebih fokus untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun demikian lihat. Sudah di, sudah yang penting makan lihat. Sudah cukup yang penting aku dapat ilmu. Ternyata hari ini lihat pahalanya seberapa banyaknya Abu Hurairah. Mulai kemarin Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi. Ilmunya yang kita dengar dari Abu Hurairah. Pangkatnya tinggi bener beliau. Ya itu. Padahal beliau bukan punya perusahaan, Bu.